Dalam Islam upaya-upaya untuk meraih surga dan jauh dari neraka telah dijelaskan sedemikian rupa rinci detail Globalnya pada al iman wal amalu saleh. Keimanan dia dan amal soleh dia. Pada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jannah uiddat lil muttaqin Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Rincian-rincian iman dan amal saleh, rincian-rincian takwa itu semuanya ada pada agama Islam. Pada dinul Islam yang diajarkan, didakwahkan, disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang termaktub dalam kitabullah sunnah Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan dijelaskan oleh para ulama begitu pula asbab seseorang itu dimasukkan dalam neraka juga dirinci dalam Islam yang khulasahnya ialah al-kufru billah kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala asyirku billah kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang nar neraka uiddat lil kafirin Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Detail kekufuran, detail kesyirikan, ragam-ragamnya, bentuk-bentuknya, macam-macamnya dijelaskan dalam Islam. Maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Di antara sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan surga karenanya atau mendapatkan neraka karenanya. Yang pertama ialah al-walidain. Kedua orang tua. Kedua orang tua. Orang tua ini baik itu ayah ataupun ibu Ini menjadi sebab anaknya itu mendapatkan jannah Juga sebagai sebab anaknya itu mendapatkan nar Tergantung bagaimana dia menyikapi orang tuanya Tergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan orang tuanya Ketika dia sebagai anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang syar'i, dengan bakti yang benar, Birul waridain dengan sekedar maknanya, maka itu merupakan sabab dia mendapatkan surganya Allah melalui orang tua. Karena keutamaan besar dari amal birul waridain amal yang paling di, di, dicintai oleh Allah Azza wa Jal setelah hak-haknya amalan yang lebih utama daripada jihad fisabilillah yang fardu kifayah dan juga amal-amal yang lain yang sifatnya fardu kifayah bukan fardu ain berbakti kepada orang tua lebih utama lebih afdal daripada amal-amal sunnah mustahabbah apalagi perkara yang mubah maka orang tua itu sebagai surga bagimu wahai anak kalau kamu berbakti kepadanya namun orang tua juga bisa menjadi sebab anak itu mendapatkan neraka ketika anak itu terjatuh pada tindakan ukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua dengan segenap makna durhaka yang ada. Itu merupakan dosa yang paling besar. Termasuk akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan dimasukkan di nomor kedua setelah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla setelah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang namanya kedua orang tua ini merupakan surga bagimu kalau kamu bakti atau merupakan neraka bagi kamu kalau kamu durhaka. Maka kembali kepada masing-masing kita sebagai anak Bagaimana kita bisa memanfaatkan wujudnya orang tua ini di dunia ini, di tengah-tengah kita ini sebagai sebab untuk kita bisa meraih jannahnya Allah Azza wa Jal. Sebagai sebab kita menjauh dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Ini babnya tersendiri, bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini nomor satu. Ada lagi yang kedua, pihak seseorang di mana dia ini sebagai surga atau neraka. Yang kedua ini ialah sang suami bagi istrinya masing-masing. Suami. Maka yang kedua ini kaitannya dengan bagaimana seorang wanita muslimah yang sekeluarga yang memiliki suami bagaimana posisi dia di suaminya tadi apakah dia di posisi yang benar dalam rumah tangga dengan suaminya maka suami itu sebagai surga bagi dia atau sebaliknya atau sebaliknya maka suami sebagai neraka bagi istrinya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh, oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isratun Nisa juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam musnadnya At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak al bayhaqi dalam As-Sunan dan juga dalam Syu'abul Iman Hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi rahimahullah dari Abdullah bin Mihsan dari bibinya, dari amehnya. Amehnya ini merupakan sahabiah wanita sahabatnya Rasulullah SAW. Dikisahkan annaha dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sang bibi ini tadi pernah masuk Pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW untuk sebuah kepentingan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'dil hajah faqadha hajataha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tampil bangkit menunaikan hajat, menunaikan kepentingan-kepentingan dia. Ketika selesai, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Azatu zaujin anti Apakah kamu ini wanita yang sudah bersuami? Dijawab qalat na'am. Dia mengatakan iya, sudah bersuami. Kala Rasul bertanya lagi, Kaifa antilahu Bagaimana kedudukan kamu di depan suami kamu tadi? Qalat dia menjawab Ma'alu illa ma'ajaztu anhu Kata sang bibi tadi Aku tidak pernah kurang di dalam mengkhidmat suamiku. Aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku. Yakni aku sudah sangat maksimal menunaikan hak-hak suamiku. Kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Itu jawaban sang bibi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan Unzuri aina anti minhu Lihatlah di mana posisi anti posisi kamu wahai wanita wahai istri pada sang suami fa innahu jannatuki wa naruki Sebab suamimu itu surga kamu atau nerakamu. Tegas beliau menyatakan demikian. Fa innahu jannatuki wa naruk. Nah, maka hadis ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya sosok suami itu merupakan ujian bagi istrinya. Di satu sisi sebagai wadah ladang untuk menggapai pahala besar bagi istrinya. Tergantung bagaimana sang istri kepada suaminya. Dalam riwayat ini pula kita melihat bagaimana para sahabiat sahabat-sahabat yang wanita di zaman Rasulullah SAW betul-betul sosok dan profil wanita yang solihah wanita yang betul-betul mengkhidmat suaminya wanita yang betul-betul maksimal menunaikan hak-hak suaminya kecuali yang dia nggak mampu Itu mereka. Maka inilah yang menjadi kunci Suami itu sebagai surga bagi kamu Disebutkan dalam lafaz yang lain Dari hadis yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di akhir riwayat, faahsini, faahsini, fa'innahu jannatuki wa naruk maka hendalah engkau wahai muslimah wahai wanita muslimah wahai para istri hendaklah engkau berbuat baik berbuat ihsan kepada suami kamu sebab suami kamu itu surga bagimu atau neraka bagimu ah sini maka kuncinya pada bagaimana sang wanita tadi mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, berbuat baik kepada suaminya, berbakti kepada suaminya. Ketika sudah maksimal, maka itu sebagai ladang pahala bagi dia sebagai sabab wanita muslimah itu masuk dalam surganya Allah. Itu kuncinya. Maka mafhumnya yang bisa kita pahami sebaliknya. Ketika sang istri itu tidak bisa mengkhidmat suaminya. Tidak pernah berbuat baik kepada suaminya. Sampai suaminya marah. Suaminya gak ridho. Maka itu pertanda suami tadi sebagai sabab dia itu istri dimasukkan dalam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hada wadih. Ini terkait dengan masalah suami. Baik, barakallahu fikum. Dari sinilah wanita muslimah itu akan bisa meraih surga dengan sebab suaminya ketika dia menunaikan hukukuz zauj Ketika dia bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan maksimal dengan penuh keikhlasan, keridoan, ketulusan mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata. Dan di sisi yang lain Ketika dia menunaikan hak-hak suaminya, maka istri tadi tidak hanya bisa menjadikan suami sebagai sebab sebagai sahabat masuk dalam surga, tapi lebih daripada itu sang wanita tadi bisa naik tingkatannya, naik martabatnya di sisi Allah. Dia termasuk khairun nisa, termasuk sebaik-baik wanita disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam nasai wal Imam Ahmad wal Hakim wal Baihaqi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khair nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khairun nisa wanita yang terbaik Siapakah yang dikatakan sebagai khairun nisa' perempuan yang terbaik. Ternyata jawabannya Rasulullah SAW dengan menyebutkan poin-poin yang mana poin-poin tadi merupakan kewajiban seorang muslimah dan termasuk hak-hak suami. Nah, kewajiban istri haknya suami. Sehingga luar biasa ini. Ketika seorang istri menunaikan hak suami dengan maksimal, dua keutamaan sekaligus. Yang pertama itu sebagai ladang pahala bagi dia sehingga suami itu sebagai sabab dia masuk surga. Dan yang kedua ialah dengan menunaikan hak-hak suami sang istri akan bisa mendapatkan predikat khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini bukan sebaik-baik wanita di sisi ahlu dunia, tapi sebaik-baik wanita di sisi Allah Azza wa Jal atau khairun nisa dalam pandangan Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Ketika ditanya siapa itu khairul nisa, belum menjawab. Kala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allati tuti'u idza amar wa tasurru idza nawar wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih." Yang artinya Wanita yang terbaik itu ialah wanita yang taat bila suami memerintah. Yang kedua, menyenangkan, sedap ketika suami memandang. Yang ketiga, dia menjaga suaminya terkait dengan dirinya, diri sang istri dan harta sang suami. Artinya dia betul-betul menjaga kehormatan dirinya, tidak mengkhianati suaminya. Dan dia betul-betul menjaga harta benda sang suaminya, disimpan baik-baik, dimanfaatkan dengan cara yang ma'ruf. Titik tiga poin. Ini tiga kriteria wanita itu dikatakan sebagai khairun nisa' Camkan, perhatikan baik-baik. Dari mulai poin pertama, poin kedua, poin ketiga, semua terkait dengan sang suami. Maka suamimu ini wahai para umahat dan akhwat calon umahat, wahai kaum muslimat, suami kamu ini merupakan ladang pahala dan ladang keutamaan bagi kamu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya suami kamu tadi, kamu mendapatkan keutamaan besar. Mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Di dunia, di akhirat nanti. Di dunia sebagai khairun nisa, perempuan yang terbaik. Di akhirat nanti, surganya Allah menanti. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka penting untuk sedikit kita jabarkan ciri-ciri khairunisa tadi Ciri-ciri sebaik-baik wanita. Supaya kaum muslimat betul-betul mewujudkannya dalam rumah tangganya. Yang pertama ialah allati tuti'u idha amar. Yang pertama adalah allati tuti'u idza amar. Wanita yang taat ketika suaminya memerintah. Ketaatan istri kepada suami itu hukumnya wajib. Bukan sunnah, tapi wajib. Dan perlu dipahami Ketaatan kepada suami itu sifatnya mutlak. Dalam kondisi apapun, situasi apapun. Dan dalam perkara apapun. Kecuali dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dilarang. Ketika ketaatan ketika uh, ketaatannya dalam perkara maksiat kepada Allah. Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Jika belum mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah sang Khalid Azza wa Jal. Selain ini maka ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib. Kalau mau dirinci permintaan, permohonan atau perintah suami itu bisa kita klasifikasi menjadi beberapa keadaan. Ini tolong dicamkan baik-baik oleh wanita muslimah supaya dia bisa memanfaatkan suaminya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala besar dari Allah dengan sebabnya. Yang pertama ialah suami meminta memohon agar istrinya melaksanakan perintah-perintah agama menjauhi larangan-larangan agama. Ada permintaan dari suami, ada permohonan dari suami, diminta dia untuk mengerjakan kewajiban agama, menjauhi larangan agama. Maka ini wajib bagi sang istri untuk menunaikannya. Yang pertama karena kewajiban agama, yang kedua karena kewajiban mentaati suami. Dua poin ya. Suami meminta memohon dengan sangat kepada istrinya untuk mengerjakan sholat. Sholatnya tepat waktu, di awal waktu, tepat waktu. Sholat kewajiban agama. Dia wajib secara agama. Dikarenakan suami yang meminta yang memerintahkan juga wajib dalam rangka mentaati suami. Ini bagi wanita muslimah ladang pahala. Yang lainnya dapat satu poin pahala, sementara sang istri dapat dua poin pahala. Kalau yang lain-lainnya mengerjakan sholat dalam rangka mengerjakan perintah agama, satu poin. Sementara istri dapat dua poin. Satu sisi dia mengerjakannya untuk mentaati perintah agamanya dan yang kedua dapat poin pahala kedua dia mengerjakannya karena mentaati suaminya. Double. Yang lain satu kamu dapat dua banyak. Tapi kalau dilanggar dosanya juga banyak. Ketika ada orang yang sholat, satu poin tidak mengerjakan kewajiban agama. Kalau sang istri, dua poin dosa karena nggak mengerjakan kewajiban agama dan yang kedua dosa karena tidak mentaati suami. Kalau berpahala besar surga bagimu. Kalau berdosa juga besar juga besar neraka bagimu. Ini yang pertama. Ketika suami memohon untuk memerintahkan istri untuk mengerjakan perintah-perintah agama. Yang kedua, sang suami memerintahkan atau meminta istrinya mengerjakan amalan-amalan sunnah pada agama. Amalannya secara agama dihukumi sunnah mustahabbah bukan wajib. Tapi sang suami meminta memerintahkan istri untuk itu. Dek, kerjakan koblia di rumah, kerjakan bakdiah di rumah. Jangan mentang-mentang perempuan sholat di rumah terus seenaknya gitu ya zuhur setengah dua jam satu setengah jam dua alasannya masak nah, sore jam empat alasannya ngurusi anak nah, maghribnya eh, apa isaknya agak molor alasannya nyetrika ono ae pokoknya nah, suaminya mengatakan dikerjakan qobliya dia tepat pada waktunya jangan molor yang diminta kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Amalan apa ini? Amalan sunnah. Bagi yang lain itu sunnah. Ketika dia kerjakan dapat pahala sunnah. Ketika dia tinggalkan nggak dapat dosa. Tapi lain halnya dengan para istri. Ketika suaminya yang meminta, yang memohon, maka yang tadinya amalannya dihukumi sunnah jadi wajib wajib atas sang istri untuk menunaikannya bukan kewajiban agama tapi kewajiban mentaati suami yang lain kalau mengerjakan dapat pahala sunnah kalau istri mengerjakan dapat double pahala sunnah dapat pahala mentaati suami juga dapat kalau yang lainnya meninggalkannya nggak dosa, tapi kalau istri meninggalkannya dosa. Apa dosanya? Dosa tidak mentaati sang suami. Besar pahalanya, besar juga dosanya. Makanya dikatakan jannatu kiwanaru. Surgamu atau nerakamu. Jangan pilih neraka lo ya, pilih surga. Ini yang kedua. Perlu dipahamkan ini. Perlu dipahamkan baik-baik. Dek, poso. Ah, poso Senin Kemis. Ini luar biasa suaminya ini. Itu kan terkait dengan hak suami dengan isinya kan. Ikhlas dia. Yang penting dia bisa puasa sunnah. Dek, poso sunnah dek. Ya, puasa sunnah, latihan puasa sunnah ya. Saya ikhlas hak saya nggak diambil dulu di siang hari. Diminta dimohon sama sama sang suami kerjakan. Dapat pahala wajib mentaati suami, dapat pahala sunnah dengan kemis. Itu ladang pahala banyak itu pahalanya nanti. Demikian pula pada amal-amal sunnah yang lainnya. Yang ketiga, Suami meminta, memerintahkan, memohon istrinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang mubah, mubah secara syariat. Wajib tidak, sunnah tidak, mubah. Sekali lagi, bagi yang lainnya mubah, kerjakan silakan, tidak juga silakan perkara mubah. Iya. Yeah. Tapi lain halnya dengan istri ketika dia meminta sang suami jadi wajib. Wajib mentaati suami. Ketika yang lain mengerjakan semata-mata mubah, ketika istri yang mengerjakan dapat pahala wajib yaitu kewajiban mentaati sang suaminya tadi. Pahala semua loh itu pagi-pagi habis taklim <coughs> Suaminya datang ke rumah. Dek, kopi. Biasa kopi lah. Ah, ngopi apa teh? Teh lah. Al-Muhim disiapkan panas-panasnya itu. Dek, kopi kayak biasanya yang zen. Masya Allah. Dan kudapannya lo ya. ya. Masya Allah. Bikin kopi, minum kopi hukumnya apa? Hukumnya apa? Lo kok hukumnya apa? Mubah. Mau minum kopi ya silakan, mau minum teh ya silakan, air putih ya silakan, monggo. Itu perkara mubah saja. Ndak ngopi orang apa-apa. Tapi ini berbeda. Ini suami yang minta. Suami yang ingin, suami yang nyuruh. Maka menjadi wajib atas yang sang istri untuk membuatkan kopi bagi sang suami. Itu kalau kalau, kalau kamu kerjakan dengan ikhlas sunniyah, maka kamu mendapatkan pahala wajibnya. Berpahala loh itu. Sebentar sejenak kamu ke dapur menjerang air, kamu siapkan kopi yang paling disukai oleh suami kamu tadi. Kamu buatkan dengan sepenuh hati. Dari hati yang paling dalam. Engkau seduh dengan cinta. Ya Allah. Eh? Kamu sukukan dengan senyum yang manis. Suami kamu tersenyum. Menghirup aroma kopi yang begitu wangi. Dia minum kopi tadi. Diseruput-seruput. Dia merasakan kelezatannya memang enak tenan. Hah? Jazakillah khair Allah ibarik masya Allah. Kamu dapat pahalanya. Dapat pahala wajib mentaati sang suami. Di saat yang lainnya ngopi itu mubah, yang ini ngopinya berpahala. Bukan yang membuat kopi yang berpahala. Nih, suami ini ngopi itu ya mubah. Itu luar biasa. Di sisi yang lain menambah keharmonisan dalam rumah tangga jadi jangan kemudian merasa diri kamu itu jadi kayak babu. Jangan merasa diri kamu itu kayak pembantu. Enggak. Memang kamu diminta mengkhidmat suami kamu. Tapi dalam Islam gak seperti itu. Kamu dikasih pahala. Nek babu dikasih gaji. Nek kamu dikasih pahala plus nafkah. Pahala itu. Maka kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan gerundel. Jangan banyak kemudian ngeroleng ngeroleng dan yang lainnya itu. Gak susah sebentar Pak bikin sebentar bikin tes sebentar bikin uh, uh, apa namanya? Uh, apa pisang goreng atau apa atau apa sejenak tidak lama besar pahalanya besar pahalanya Ya, kebanyakan wanita sekarang ini Allahul Musta'an Semoga nggak demikian salafiyat itu Kurang perhatian dengan poin-poin seperti ini Ketika panggil D Kopi D C hmm. Malah bentak suaminya C eh, Ngopi ini anak eh Ini yang sedang berselera untuk menikmati kopi panas di pagi senja di pagi hari ini hilang seleranya. Diminta lagi, bikin sendiri sana. Kopi aja harus buatkan segala. Jangan manja gitulah. Jatuh gitu. Pembahasannya bukan masalah manja dan tidak manjanya, bukan tua dan mudanya, yang dibahas sekarang ini adalah permintaan sosok seorang suami. Dan itu bukan perkara haram, itu perkara yang mubah. Bagi kamu wahai para istri, ini merupakan kewajiban. Kamu diwajibkan untuk mentaati suami kamu, diwajibkan untuk berkhidmat suami kamu. Itulah yang pahala bagi kamu. Nyeduh kopi itu pahala. Kalau kamu ikhlas. Bikin teh panas itu pahala kalau kamu itu ikhlas. Kamu nyiapkan bajunya suami kamu yang mau kerja dengan pekerjaan yang halal, itu berpahala. Engkau menyiapkan segala sesuatunya, engkau yang masak, engkau yang ini, yang itu semuanya berpahala. Kewajiban seorang wanita muslim berkhidmat suaminya dan juga mentaati suaminya ketika dia minta. Barakallahu fikum. Semuanya wajib ya. Ada yang berikutnya lagi yang keempat. Ketika suaminya memerintahkan dia, meminta dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang melanggar agama, yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini wajib tidak kamu taati. Jangan salah bahasa loh. Yang ini wajib tidak kamu taati. Tidak boleh bagi kamu mentaatinya maka kamu sampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada sang suami mohon maaf tidak bisa menunaikan yang satu ini dikarenakan perkaranya maksiat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq bisa hmm, suaminya lagi error namanya kemaksiatannya error Nah, kepingin supaya istrinya itu keluar rumah dengan menampilkan siapa dirinya begitu. Nah, bersolek biar orang tahu bojoku ayu. Ayo keluar sana. Jangan kamu taati. Mohon maaf, tidak bisa. Ini melanggar agama. Saya suami kamu. J, jenengan suami saya. Kang Mas suamiku yang tercinta. Taati kalau begitu. Mohon maaf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau memerintahkan saya mengerjakan kewajiban, insya Allah akan saya kerjakan. Kalau memerintahkan saya perkara yang sunnah, akan saya kerjakan. Kalau memerintahkan saya perkara yang mubah, akan saya kerjakan. Tapi kalau memerintahkan saya untuk yang satu ini, mohon maaf mas, saya belum bisa. Nggak bisa kalau kamu taat berprinsip tapi tetap berbakti dan baik kepada sang suami tadi. Itu perinciannya. Sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya suami ini wahai para istri. Jangan memandang sosok dia itu masih muda atau sudah tua. Jangan memandang dia itu orang yang kurang ganteng atau dia sudah tampan. Jangan memandang dia itu orang yang miskin, sedang atau orang kaya. Pandanglah dia itu sosok suamimu Nabi Muhammad SAW menanyakan satu poin adatu zaujin anti Kata-kata zaujin Secara mutlak tidak menyebutkan sifat tertentu pada sang suami Tidak mengatakan suaminya kamu tuh soleh atau kafasek Tidak Tidak mengatakan suaminya kamu tuh kaya ataukah miskin Tidak tidak mengatakan suaminya kamu tuh ganteng, tampan ataukah biasa saja. Tidak. Zaujun. Yang penting dia adalah suami kamu. Kamu oh, berkewajiban untuk itu tadi. Mentaati suami kamu dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Manfaatkan sebaik-baiknya supaya suami menjadi sebab wanita muslimah tadi meraih surga. Sifat yang kedua ialah watasur idza nawar. Sedap mata suami memandangnya. <clears throat> Naam. Ini terkait dengan masalah penampilan seorang istri di hadapan suaminya. Dikatakan di sini sedap mata memandang. Membikin suaminya itu bahagia, bersuka cita, tersenyum ketika memandangnya. Ini meliputi dua penampilan Yang pertama ialah penampilan batin yakni akhlaknya dia, adabnya dia, perilaku dia, muamalah dia itu bagus. Intinya dia sebagai wanita solihah. Ini aslinya, ini intinya. Pada akhlak pada adab, pada muamalah. Yang namanya akhlak, eh, yang namanya penampilan bohir itu akan keluar ketika diiringi dengan munculnya aura dari batinnya. Akhlaknya nampak, adabnya nampak, muamalahnya bagus. Orang yang memandang, mata yang memandang sosok yang berakhlakul karimah itu menyenangkan. Walaupun juga cantik banget sih menyenangkan. Kenapa? Kelihatan dari senyumnya manisnya, dari tutur katanya, dari perlakuan dia kepada sang suami, bagaimana dia berinteraksi dengan suami, bagaimana akhlak yang mulia kepada suami, bagaimana adab yang bagus kepada suami. Senang suaminya itu. Betul-betul diperlakukan sebagai sosok suami yang luar biasa. Mata dia sedap memandangnya, memandang perilakunya, memandang uh, tingkah lakunya, mendengarkan tutur katanya, melihat adabnya, muamalahnya, senang. Itu namanya akhlak batin. Yang paling utama. Baru yang kedua, penampilan fisik. Kalau yang fisik ini harus khusus untuk suami. Ya jangan di depan anak-anak bahaya merusak tarbiyah mereka. Tidak boleh. Apalagi di depan orang lain. Ini khusus untuk sang suami. Apalagi kaitannya dengan ruangan 4 x 4 Itu sudah tidak boleh ada orang lain di situ. Privasi berdua. Pak Sutri. Nah, yang ini Semakin suaminya tersenyum, semakin suaminya bahagia, semakin solehah. Semakin solehah dia. Betul, betul dikatakan sebagai khairun nisa. Dibikin mata suami kamu tidak bisa berkedip. Terpesona melihat penampilan kamu yang begitu menawan. Ini penting supaya suami kamu tuh nggak tolah toleh jari yang lain. Hmm. Ingat hanya khusus untuk suami kamu saja, bukan teman yang lain. Itu fisik. Akan semakin sempurna ketika dikumpulkan dua-duanya. Akhlaknya Masya Allah, adabnya bagus, muamalahnya baik, tutur katanya lembut, ditambah dengan penampilan yang mempesona. Guya guyu pokoknya ini, suaminya ini senyum bahagia yang luar biasa. Senang bahagia mendapatkan istri yang solehah yang dikatakan khairun nisa tadi. Wah. Itu yang dikatakan oleh Rasul arbaun minas sa'adah. Empat perkara yang merupakan kebahagiaan seorang insan. Di samping rumahnya luas, kendaraannya nyaman, apalagi yang lain, istrinya yang solehah. Uh, bahagia tenang. Barakallahu fikum. Ini khairun nisa. Alladhi wa, wa tasur idza Ingat yang terpenting itu terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, muamalah. Wanitanya cantik. hmm, pokoknya ayu lah. Atau nilainya berapa, pokoknya cantik lah pokoknya. Tetapi kelakuannya itu bejat akhlaknya rusak, muamalahnya buruk, tutur katanya kasar, nyelekit, tidak pernah mementaati suami, tidak pernah mengkhidmat suami. Wah, sak cantik-cantiknya dia hatta putri tercantik sak Semarang. Jelek. Mandeng gitu nek nyebeli. Ya apa iya? Saya ngomong sama yang laki-laki nih. Iya apa iya? Itu harus menggunakan realita ya. Iya. Gak bakal suka kamu sama dia. Dek, kopi panas. Kopa kopi, kopa kopi. Eh. Ini lagi sibuk ngurusin anak kamu. Oh, sedangkan ya anak. Eh. Nah, iya. Ya, kau anak seneng iki, iya. anak eh Ya, apa kamu sebagai laki-laki kan? Apa nggak langsung kecewa hati kamu itu? Pagi hari dapat serangan seperti itu. Ya? Iya, iki. Nah, kamu lagi sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan e, pekerjaan nanti. Dek, tolong saya lagi sibuk nih. Tolong dipersiapkan pakaian yang mau dibawa. Aku ini bukan babu. Aku ya bojomu. Ya Allah, ngerti ket bian bojoku. Nek babu ya gak tak kaya gini kira, Babu ya urip ini kono ana ning ini Wah, pokoknya kata-katanya kasar nyebelin Wah datang kepada kamu cantiknya kayak apa tidak ada sedikit pun yang namanya minat dengan perempuan yang kayak gini nih. Mata kamu yang memandang jadinya jelek kabeh. Ya benar. Cantik jasa Semarang jadi kayak Pak Lampir. Harus. Ya kalau kamu punya sabar alhamdulillah, kadang kamu gak sabar harus beli siliane. Kayak gitu ya. Allah mustahil. Intinya apa? Harus ada dua wanita yang dikatakan khairun nisa sebaik-baik wanita ketika mata sudah memandang itu dua poin. Yang paling utama akhlaknya, adabnya, muamalahnya, tutur katanya. Itu yang paling penting. Baru kemudian penampilannya. Ketika dua-duanya terkumpul, Masya Allah, ya khair zaujah. Ini namanya istri yang terbaik ini. Namanya khairun nisa perempuan yang terbaik di sisi suaminya bahkan juga di sisi Allah Azza wajalla. Naam. Wih. Lagi panas topi obi. Ya, ya sudahlah kalau gitu. Poin yang ketiga ialah watahfaduhu fi nafsiha wa malih. Ini adalah wanita yang terbaik. Dia menjaga dirinya untuk sang suami dan menjaga eh, menjaga harta benda sang suami. Kata-kata tahfaduhu fi nafsiha, dia betul-betul tidak pernah mengkhianati suaminya. Dia jaga kehormatan dirinya untuk sang suami saja. Wanita yang terbaik bukan wanita yang suka yang yang selingkuh, menyelingkuhi suaminya atau Eh, mengkhianati suaminya. Betul-betul salihah menjaga dirinya untuk sang suami saja. Dan juga menjaga harta benda sang suami yang ditinggalkan kepadanya. Dia hanya menggunakan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik untuk kepentingan dia, anak-anaknya, untuk nafkah sehari-hari. Selebihnya dia simpan untuk sang suami. Al-Muhim itulah khairun nisa. Tiga poin tadi semua terkait dengan suami maka sekali lagi Suamimu itu surga atau neraka bagimu Maka jadikanlah suami kamu sebagai sahabat engkau meraih surga Dengan engkau menunaikan hak-hak suami Dengan penuh keikhlasan Dengan penuh ketulusan Hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla sabar ketika menghadapi suami yang mungkin kurang baik, sabar menghadapi suami yang mungkin masih awam, sabar menghadapi suami yang mungkin dia fasik, sabar. Sabar dan tunaikan semua hak mereka dengan semaksimal mungkin. Yang paling kamu pikirkan ialah bagaimana caranya aku bisa mendapatkan pahala besar dari Allah. Bagaimana caranya aku bisa meraih martabat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana caranya aku bisa meraih surganya Allah melalui suamiku ini dengan mentaatinya, dengan mengkhidmatnya dan menunaikan hak-haknya. Wallahu taala alamu bisawab. Waktunya yang nggak memungkinkan. Maka tema cukup sekian saja. Walhamdulillahirabbil alamin.